Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, 'azzani wa 'azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah Setorkan terlebih dahulu hadis yang ke-36 yang kemarin sudah kita baca, hadis yang sangat mudah sekali walaupun kelihatannya sangat panjang tapi tidak terlalu panjang juga. Namun lafaznya sangat mudah dan sering antum dengar. Tafadhol yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. صلى الله عليه نعم تفضل Apa? Bismillah. Apa? Ketika tiga siapa tadi apa? Antum? Ya, silakan. masalah tepat tafadhol. Siap? Bismillah. Na'am barakallahu fiikum. Tafadhal. أه، نعم تفضل تفضل Tafadhal. Tafadhal. An'am tafadhal. هذا الأثر تفضل dunia akhirat itu Di akhirat siap? Labas. Eh, belum. Labas. Mau nyoba antum? Enggak labas. Melanjutkan <laughs> barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ahu. Perhatikan baik-baik qaluhu wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma dan barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu yakni al-ilma asy-syar'i ad-dini. Maksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama, bukan ilmu dunia. Paham ya? Jadi jauh rehlah menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, ilmu apa? Ilmu agama yang dia cari. Ilmu syar'i bukan ilmu dunia. Na'am barakallahu fikum. Amma sulukut tariq lil ilmi dunyawi fahadha mubah. Adapun menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu dunia ini tidak ada larangan secara global, mubah selama tidak berseberangan dengan syariat. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau ilmu syar'i hukumnya bukan mubah lagi tapi wajib. Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin. Hadisnya sahih. Rahu Ibnu Majah dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaih. Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin Mencari ilmu itu adalah wajib atas setiap orang muslim. Naam. Kita lihat lagi, Walakin sulukat tariq lil ilmi syar'i hada mashru'. Akan tapi menempuh suatu perjalanan rehlah dalam rangka untuk mencari ilmu syar'i ini disyariatkan. Sampai kapan orang mencari ilmu itu? Sampai meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Disebutkan oleh al-mufassirun al-murad bil yakin fi hadhil ayah huwa al-maut. Paham ya? Yang diinginkan dengan al-yakin pada ayat yang mulia ini adalah al-maut sampai datang kematian. Jadi orang mencari ilmu itu sampai meninggal dunia. Eh? Bukan kalau sudah dapat ijazah kemudian berhenti itu enggak. Paham ya? Sampai meninggal dunia. Sampai tua pun enggak masalah. Intinya sampai meninggal dunia talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Mencari ilmu itu mulai dari tinta yang dialirkan untuk mencatat faedah ilmu sampai ke liang lahat. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azza wa jazakumullah kita lihat lagi. Qad yakunu wajiban au mustahabban. Ilmu syar'i itu pun ada yang wajib, ada yang mustahab. Yang wajib jelas ilmu tauhid. Ilmu tauhid jelas wajib, Al-Qur'an wa sunnah wajib. Yang mustahab contohnya apa? Nah barakallahu fiikum yang pelajari ilmu bahasa Arab atau yang semisalnya itu bisa dari wajib, bisa dari mustahab tergantung dengan keadaannya. Wasulukut tariq yashmal at-tariq al-hissi bi an tusafira wa tarhal li talib al-ilmi. Masyaallah. Kata beliau, "Naam, wasulukut tariq dan menempuh suatu perjalanan mencakup perjalanan hissi. Hissi itu yang nampak. Antum berjalan kaki atau pergi dengan kendaraan yaitu engkau safar dan engkau rehlah pergi jauh dalam rangka untuk mencari ilmu. Nah, dalam rangka untuk mencari ilmu. Nah, barakallahu fikum. Masyaallah ya, pergi jauh rehlah. Nah, zaman dahulu para a'immah terdahulu, para salafun saleh, mereka dalam mencari hadis saja, satu hadis saja rehlah mereka. Pergi jauh ke Baghdad, ada juga yang ke Syam atau yang semisalnya dalam rangka untuk mencari hadis, satu hadis. Nah, barakallahu fikum sampai-sampai Syu'bah bin Ajjad Abu Stam Amirul Minin hadis, beliau mengatakan man talabal hadis aflas. Barang siapa yang mencari hadis bangkrut dia. Kenapa bangkrut? Karena harus menjual beberapa hartanya. Harus dia korbankan. Bangkrut dari sisi dunia memang ada yang dia korbankan maksudnya Paham ya? Nampaklah kalau fikum. Beliau sempat menjual panci ibunya. Siapa tadi? Al-Imam Abu Bustam Amirul Mukminin bil Hadis Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah. Nah, sampai beliau menjual panci ibunya bayangkan. Nah, bi tutas ta ummi, aku menjual panci ibuku. Dijual sama dia dalam rangka rehlah pergi mencari ilmu. Nah, sekarang kendaraan bisa dikatakan memadai sekarang. Ada kereta api, ada pesawat, ada kapal, ada mobil, ada motor. Zaman dahulu mana ada? Zaman dahulu kendaraannya apa? Zaman dahulu onta, apalagi keledai, apalagi kuda. Ayo, zaman sekarang lebih mudah kan? Tinggal naik motor pencet jalan sudah. Ya enggak? Motor metik. <laughs> pencet tapi ada gasnya juga ya. Mungkin nanti suatu ketika ada lebih canggih lagi mungkin ya. Yang jelas sekarang banyak sarana-sarana yang nah barakallahu fikum bisa dikatakan memadai. Semuanya serba serba ada barakallahu fikum. Naam. Kita lihat lagi. Wa yasmal at-tariq al-ma'nawi dan juga mencakup juga jalan yang sifatnya ma'nawi. Bi antakra wa tahfadz yaitu dengan cara engkau membaca dan menghafal. Karena apa? Karena orang mencari ilmu bukan sekedar berangkat kemudian pergi lagi tidak, tapi menghafal. Menghafal dan juga membaca. Karena kalau orang cuma setiap hari pengennya cuma santai-santai, eh, pengennya cuma tidur, makan, santai, bermain-main, itu enggak ada manfaatnya, enggak ada gunanya. Idza kunta la taqra'u la anta fahimu, mautuka khairun min hayatika daimu. Lainuka naimun naharuka la'ibun. Famithluka fid dunya ta'isul bahaimu. Artinya apa? Kalau kamu enggak mau baca, enggak mau baca, enggak mau memahami, maka hidupmu itu matimu itu lebih baik daripada hidupmu. Pag, eh, siangnya tidur, malamnya siangnya main, malamnya tidur. Maka hidupmu bagikan hidupnya binatang ternak. Dalam pantun sebutan seperti itu ya. Idza kuntala la taqra'u wa la famautuka khairun min hayatika daimu. Lail nah, naharuka la'ibun lailuka na'imu, yang tertarik tadi ya. Naharuka la'ibun lailuka na'imu, famisluka fid dunya ta'ishud bahaimu. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau kamu enggak baca enggak mau memahami juga, maka matimu itu lebih baik daripada hidupmu. Maksudnya enggak ada manfaatnya gitu loh ya. Enggak ada manfaatnya. Kemudian apa? Naharuka la'ibun lailuka na'imu. Siangnya main, malamnya tidur. Famislu kafid dunya, maka permisalanmu di dunia tak ta'isul bahaimu seperti hidupnya binatang ternak. Wal Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kehidupan ini dengan sebenar-benarnya. Kita lihat di sini. Jadi ada dua jalan. Jalan yang hissi harus pergi, rehlah, mencari ilmu, mendatangi majelis ilmu, mengorbankan sebagian hartanya, beli bensin, beli ini, beli itu, pena, pensil, buku tulis dan semisalnya dan juga mencakup jalan yang ma'nawi. Apa itu? Harus membaca dan menghafal. Jadi orang kalau belajar itu kalau nggak ada hafalan, itu bisa dikatakan kurang yang dia dapatkan. Jadi paling paling-paling dia adalah yang dia hafal itu. Karena hafalan itu penting sekali menghafal Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang paling nomor satu Al-Qur'an. Setelah menghafal Al-Qur'an, jangan tinggalkan. Ada As-Sunnah di situ. Paham ya? Nah, man hafizal hadis, qawiyat hujjatuh. Orang itu kalau hafal hadis, itu akan kuat argumennya. Nah, kemudian kalau orang punya hafalan, itu agak tenang dia. Selama dia bisa menggunakannya. Kenapa? Di saat-saat dia dibutuhkan, dia langsung bisa menyampaikan dengan hafalannya. Tapi kalau mengandalkan tulisan, kalau tulisannya hilang, tintanya luntur misalkan, terbakar kitabnya, bingung dia. Wah, bagaimana ya? Kemana faedahnya di buku ini? Tapi dimakan rayap bukunya. Paham ya? Tapi kalau punya hafalan, Masya Allah. Maksudnya bagaimana? Diiringi. Di samping tulisan, hafalan juga di andalkan walaupun semampunya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena apa? Karena termasuk bentuk ikatan faedah itu ditulis di antaranya. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Wa ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. Sesuatu yang ditulis itu akan menetap dan melekat dan sesuatu yang tidak ditulis itu akan lari. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa kullu sirrin jawazna 2 sya' wa kullu ilmin laisa fil kirtasi dha' Setiap rahasia lebih dari dua pasti tersebar. Dan setiap ilmu yang tidak ditulis dalam kertas itu akan doa akan hilang. Mohon sholat ya. Nah, barakallahu fiikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Perhatikan baik-baik. Naam, kita lihat lagi. Wa ta'tafaham an-nusus minal kitab was-sunnah dan juga berupaya untuk memahami nas-nas dalil dari Al-Qur'an was-sunnah karena setelah membaca, menghafal, memahami, bukan sekedar menghafal saja. Betapa banyak orang-orang yang hafal tapi nggak paham. Jadi dihafalkan, dibaca, dihafalkan, dipahami. Karena memahami ini termasuk perkara yang penting. Coba bayangkan, faham pertanyaan saja itu sudah setengah jawaban. Eh? Ditanya nggak paham dia, itu berarti belum belum ah, belum bisa mencerna. Tapi faham pertanyaan saja walaupun belum bisa jawab, setengah jawaban. Fahmus soal, nisful jawab paham pertanyaan saja sudah setengah jawaban. Nah, paham pertanyaan saja itu sudah setengah jawaban. Apalagi disempurnakan dengan jawabannya. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi. Hada sulukun li ilm. Ini termasuk jalan tata cara untuk menempuh jalan ilmu. Penempuh menempuh jalan ilmu maksud seperti ini. Nah, barakallahu fikum memahami, membaca, kemudian juga apa? menghafal. Hafalan penting sekali suatu ketika antum dibutuhkan itu bisa mengeluarkan hafalannya qala Allah qala Rasul paham ya nah kalau andalannya di dalam buku tulis atau catatan terkadang catatan itu kan bisa hilang terkadang bisa terbakar bukunya itu terkadang saking lamanya nyimpan buku tulis tadi itu dimakan apa rayapan bisa juga tapi kalau hafalan tinggal dia jaga saja diulang-ulang terus kapan dia butuh kalau haddatsana fulan haddatsana alan memang manusia itu berbeda-beda ya kekuatan hafalannya Apalagi di zaman sekarang ini, beda dengan para ulama terdahulu yang mereka hafalnya sangat-sangat kuat sekali. Sekali mendengar hafal, ada juga. Sekali mendengar langsung hafal. Masya Allah. Kalau kita mungkin sudah mendengar, mencatat, ngulangi lagi pakai apa? Rekaman itu pun nggak masuk-masuk. Itu kita ya, seperti itu. Nah itu bedanya seperti itu bedanya. Kalau zaman dahulu tidak. Haddatsana bulan disampaikan hadis beberapa hadis, langsung sekali dengar hafal, masya Allah. Paham ya? Sampai-sampai ana terlupakan ada seorang imam, dia punya catatan, catatan hadis. Karena temannya itu iri dengan catatannya, catatan dibuang ke sungai. Tapi dia santai aja. Lah kenapa? Sudah hafal semuanya. Bayangkan kalau kita mungkin waduh itu dibuang bagaimana ini? Paham ya? Kalau zaman dahulu tidak, kekuatan hafalnya sangat luar biasa. Tentunya itu juga berpengaruh juga ya, lingkungan, tempat, ya enggak. Nah, kemaksiatan yang sudah merajalela itu pengaruh juga. Nah, barangkali. bingung karena yang mempengaruhi hafalan itu rusak ataukah tidak, terkadang maksiat itu hati-hati. Kemaksiatan sangat-sangat berpengaruh dengan hafalan. Semakin orang berbuat maksiat, hafalan semakin hancur. Waliyatu Nah, sampai-sampai alimam imam rahimahullah dinukilkan dengan penukilan yang masyhur dan juga sering antum dengar, suatu ketika beliau mengadukan tentang jeleknya hafalannya kepada Imam wakil. Syakautu ila Waqi'in su hifdhi Suatu ketika aku mengadukan kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Al Imam Waqi' rahimahullah menasihati aku, mengarahkanku agar meninggalkan maksiatan, bayangkan. Wa qala lam dan beliau berkata, "I'lam, ketahuilah bi annal ilma nurun, ilmu itu cahaya." Wa nurullahi la yutahu lil 'asi. Sedangkan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang pelaku maksiat. Hindari kemaksiatan barakallahu fikum. Naam. Karena kemaksiatan sangat-sangat berpengaruh na barakallahu fikum terhadap hafalan kita. Naam. Ikhwani fid din azza wa kita lihat sini. Kata beliau, hada sulukun li tariqil ilm. Ini termasuk salah satu nah barakallahu fikum bentuk menempuh jalan ilmu. Syira'ul kutub an-nafi'ah, bayangkan membeli kitab-kitab yang bermanfaat. Jadi antum mengeluarkan harta untuk beli kitab itu enggak masalah gitu loh. Walaupun kitabnya harganya 100 ribu pun enggak masalah kalau ada uang. Paham ya? Belikan satu, dua, tiga anu itu. Nah, sisakan ya. Ini bagus sekali karena ketika orang itu mempelajari ilmu e, kemudian diiringi dengan menyimak suatu kitab itu akan lebih bermanfaat karena dia akan melihat apa yang dibaca dan juga akan melatih apa untuk memahami bahasa Arab Nah, kita lihat lagi. Al-qira'atu fiha wa ta'ammul fiha. Setelah membeli kitab-kitab yang bermanfaat tadi, membacanya dan memperhatikannya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kitab eh, bila perlu di Nah, barakallahu fikum beli-beli. Jangan sampai kita merasa apa wah, eman-eman atau semisalnya. Kitab itu manfaatnya sampai nanti. Nah, barakallahu fikum. Manfaatnya sangat besar. Jadi kalau kita mampu untuk beli kitab tadi itu, jangan apa? Jangan pelit untuk membelinya. Nah barakallahu apalagi kitab-kitab yang bermanfaat. Kitab-kitab para a'immat ahli sunnati wal jamaah. Berikutnya, wa dirasatuha 'alal ulama dan mempelajarinya perhatikan baik-baik dan mempelajarinya di hadapan para ulama, mempelajarinya, merenungi, melihat, memperhatikan. Itu termasuk apa? Termasuk bentuk mencari ilmu. Jadi kitab yang dibeli tadi bukan ditumpuk, punya gudang, punya maktabah besar tapi orangnya malas belajar. Jangan. Paham ya? Nah, karena manfaatnya kurang. Jadi kitab tersebut barakallahu fikum setelah dibeli, dibaca, diperhatikan, dipelajari di hadapan para ulama. Walhamdulillah. Hadza min suluki tariqi li talabil ilmi. Ini termasuk jalan untuk menempuh nah, menempuh jalan dalam mencari ilmu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum menempuh jalan, nah barakallahu fikum untuk mendapatkan ilmu dengan cara tadi itu di antaranya beli kitab, membaca, mempelajari hadapan para ulama, jangan otodidak. Otodidak itu terkadang orang berhasil tapi lain hasilnya. Karena dia memahami yang dia pahami sesuai dengan pemahaman dia. Paham ya? Nah, tapi kalau di hadapan para ulama, tentunya mereka lebih paham sehingga nanti kalau keliru dijelaskan ini keliru, yang benar seperti ini kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa kata beliau, "Hadza min sulukit tariqi li talabil ilmi." Ini termasuk menempuh jalan untuk mencari ilmu. Wa huwa tariqun ma'nawiyyun. Ini adalah jalan yang secara ma'nawi. Jalan secara hissi, rihlah, pergi, menghadiri majelis ilmu. Jalan secara ma'nawi, membaca, menghafal, memahaminya. Apa maksudnya ya? Karena orang semakin faham ilmu agama berarti semakin apa? kebaikan itu menyertai dirinya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam hadis yang sahih yang sering antum dengar. Hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan muttafaqun alaih. Apa itu? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Taala kehendaki padanya kebaikan maka Allah Taala akan pahamkan dia dalam ilmu agama. Bayangkan. Dia kehendaki padanya kebaikan. Nah Allah Taala akan pahamkan seorang tersebut dalam masalah apa agama. Masya Allah. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah berikutnya qala sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Masyaallah. Berjalan menempuh suatu perjalanan rihlah untuk mencari ilmu ini. Sebab apa? Niscaya Allah taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Enggak rugi. Antum hadir di majelis ilmu itu enggak rugi. Walaupun makan waktu setengah jam, satu jam, seperempat jam itu enggak rugi. Kenapa enggak rugi? Jaminan surga. Jaminannya apa? Surga. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan bagi orang tersebut jalan menuju surga. Masya Allah. Jadi ketika orang belajar ilmu syar'i itu nggak mengharuskan saat itu langsung paham. Mungkin dengan cara bertahap, paham sedikit demi sedikit, paham ya? Seperti itu. Tapi kan sudah dapat keutamaan ini. Surga bayangkan. Siapa yang tidak ingin surga? Eh, caranya tadi itu, yang jauh menempuh, yang dekat merapat yaitu apa? Merapat dan menempuh ilmu syar'i. Kita lihat ini. Li'anna al-ilma syar'i huwa alladhi yubayyinu at-tariqa lil jannah. Masyaallah. Karena ilmu syar'i adalah ilmu yang menjelaskan jalan menuju surga. Apa jalan menuju surga? Jalan menuju surga adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya kan? Wala tariqa Allah, nam. Barakallahu fikum bala. Apa itu? Alam Ibnu Qayyim itu. Wa man ad dalil, dhal'a sawa'is sabil wala dalila ilallahi wal jannah siwal Quran was sunnah kata beliau. Dalam kitab apa? Madar Yusalikin Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil wala dalila ilallahi wal jannah siwal Quran was sunnah kata beliau. Gak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an was sunnah. Bukan apa? Bukan yang lainnya. Al-Qur'an was sunnah barakallahu fikum jalan menuju surga. Ini bagus sekali ya. Karena ilmu syar'i itu yang menjelaskan jalan menuju surga. Fal 'amalus shalih wa tarkul 'amalis sayyi' tariqun ila jannah. Maka beramal amalan saleh dan meninggalkan amalan jelek jalan menuju surga. Oleh karena itu kalau orang sudah dapat ilmu yang bermanfaat dan juga mengamalkannya, maka berbahagialah. Berbangga-bangga, senang dengan ilmu tersebut ilmu yang bermanfaat boleh Allah taala menyatakan dalam Al-Qur'an Al Karim kul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Artinya apa? Katakanlah hanya dengan keutamaan Allah dan rahmatnya bersenang-senanglah kalian. Berbanggalah. Bangga di sini disebutkan oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimatullah alaih yaitu al-farah bi ilmin nafi' wal amal salih. Kata beliau, jadi al-farah di sini, bangga senang di sini adalah apa? Na barakallahu fikum al-farah bil ilmin nafi' wal amal saleh. Bangga dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Na barakallahu fikum. Kita bangga, senang punya ilmu yang bermanfaat dan kita amalkan. Nah, kenapa demikian? Karena apa? Sebutkan para ulama, al-ilmu innamal ilmu kasyajaratin. Ilmu itu seperti pohon, wal amal na barakallahu fikum hiya samarah huwa samarah. Sedangkan amalan itu adalah samarahnya, adalah buahnya, hasilnya. Paham ya? Jadi kalau misalkan ilmu sekedar pohon saja enggak ada buahnya, manfaatnya kurang. Nah, jadi ilmu yang kita miliki amalkan barakallahu fikum. Naam. Hatafal ilm bil amal in azaba wa illa irtahal. Wa illa irtahal. Serulah panggillah ilmu itu beramal. Kalau enggak mau, kalau enggak mau beramal, ilmu itu akan irtahal, akan pergi ilmu itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Jadi ilmu yang kita miliki walaupun sedikit tapi kita amalkan jauh lebih baik daripada banyak namun tidak diamalkan. Ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian perlu diperhatikan barakallahu fikum termasuk salah satu wasilah sarana yang sangat-sangat penting orang memahami Al-Qur'an Sunnah adalah mempelajari ilmu alat yaitu ilmu al-lughatul Arabiyah, ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu mencakup nahwu, saraf, dan yang juga yang semisalnya dipelajari. Karena kitab-kitab para ulama terdahulu, nah barakallahu fikum hingga saat ini kebanyakannya tanpa harokat, gundul Arabnya. Istilahnya Arab gundul. Coba atau bisa baca atau tidak? Kalau Arab gundul sulit kan? Ini fa'il atau maf'ul bih atau mubtada atau khabar, tamyiz atau hal, bingung. Paham ya? Nah barakallahu fikum oleh karena itu perlu kita yang namanya apa? Mempelajari ilmu alat. Paham yang Mempelajari ilmu ilmu alat. Ilmu alat itu ilmu sarana agar kita bisa mencapai puncaknya. Apa puncaknya? Memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat. Kata beliau, "Wala tasluka tariqal jannati illa bil ilmi syar'i alladhi ta'rifu bihi al-mashru' min ghairihi." Dan kamu tidak akan bisa menempuh jalan menuju surga kecuali dengan ilmu syar'i yang dengan ilmu syariat tersebut engkau akan mengenal mana yang syariatkan dari mana yang tidak syariatkan. Paham ya? Ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun ilmu dunia antum enggak perlu khawatir, enggak perlu cemas. Ilmu dunia itu antum lihat sekali dua kali bisa. Paham ya? Nah, antum awal mulanya enggak bisa, tiba-tiba langsung bisa ilmu dunia itu. Tapi kalau ilmu akhirat kalau enggak diamalkan, enggak dicari bagaimana coba? Ilmu dunia maksudnya bagaimana? Maksudnya ilmu akhirat ini muqaddam lebih didahulukan. Namanya Ilmu syar'i lebih didahulukan. Ilmu dunia enggak perlu atau khawatir, wahana belum belajar ini Ustaz. anak ijazah baru S1, SD. Yang satunya S2, SMP. Satunya S3, SMA. Paham ya? Sudah bingung, jangan bingung. Dunia itu atau melihat dan saksikan lama-lama bisa. Tapi kalau ilmu akhirat dicari, ditempuh, dipelajari, diamalkan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Kata beliau, setelah yajtahidu fi ibadatin aw fi syai'in wa huwa tariquka ilan nar. Allahul musta'an Dan sungguh terkadang engkau ternyata bersungguh-sungguh di dalam ibadah ada pada suatu amalan tapi ternyata itu jalan yang bisa menghantarkan dirimu kepada neraka. Ibadah padahal. Karena enggak punya ilmu. ya enggak? Orang kalau beribadah tanpa ilmu itu ditolak ibadahnya. Sebagaimana ungkapan yang sangat mulia dan juga didukung oleh dalil apa itu? Nah, barakallahu fikum wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang dia itu beramal tanpa ilmu, maka amalannya apa? Mardudatun la tuqbalu. Amalannya ditolak, enggak diterima. Nah, wa na'am barakallahu fikum seperti itu. Karena orang dengan ilmu itu akan melahirkan dua perkara. Yaitu apa dua perkara itu? Eh, diterimanya amalan apa antum? Ikhlas dan mutaba'ah. Ya kan? Ikhlas dan utama butuh ilmu. Kalau nggak berilmu dia mungkin beramal ibadah agar dilihat manusia, dipuji oleh manusia, disanjung oleh manusia sehingga amalannya gugur itu billah. Atau tanpa ilmu, dia mungkin mencontoh sunnah Rasulullah tapi riya. Atau dia ikhlas tapi tidak mengamalkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu yang namanya al-ikhlas wal mutaba'ah itu akan terwujudkan manakala orang punya ilmu. Masya Allah bagus sekali ini. Li'annahu laysa tariqan masru'an karena itu bukan jalan yang disyariatkan. Bukan jalan syariatkan. Seperti orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, orang Yahud punya ilmu enggak? Punya ilmu tapi enggak diamalkan ilmunya. Orang-orang Nasara beramal, ibadahnya kuat tapi tidak didasari oleh ilmu. Oleh karena itu antum saksikan kisah yang sering antum dengar. Kisah apa? Salah satu orang yang membunuh seri, seratus apa? jiwa. Dia bunuh Awal mulanya ketika membunuh 99 jiwa, tanya kepada ahli ibadah. Enggak sembarangan ahli ibadah ini, tapi ilmunya enggak punya. Ibarat semangat, ahli ibadah, ilmu enggak ada. Tanya sama dia, "Aku sudah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada pintu taubat?" Kata ahli ibadah tadi apa? Enggak ada katanya. Dibunuh sekalian dia. Bayangkan ini, orang enggak punya ilmu bagaimana? Enggak bisa menyelamatkan diri sendiri, enggak bisa juga menyelamatkan orang lain. Buktinya apa? Dibunuh kan? Genaplah menjadi berapa? 100. Awal mulanya 99 jiwa. Tanya kepada ahlu ibadah. Wahai ahlu ibadah, aku ini sudah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada peluang pintu taubat? Kata dia nggak ada katanya. Dibunuh sekalian sama orang tadi. Kenapa 100. Syahidnya apa? Orang kalau tidak punya ilmu itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dan tidak pula menyelamatkan orang lain. Buktinya dia meninggal mati. gak bisa menyelamatkan kan? Dan juga tidak bisa menyelamatkan orang lain. Nah barakallahu fiik kata dia enggak ada pintu tobat katanya. Akhirnya setelah membunuh seratus jiwa tadi, dia berpindah menuju ke seorang alim. Bayangkan orang alim, orang berilmu. Tanya, aku sudah membunuh seratus jiwa. Apakah ada peluang pintu untuk tobat? Kata orang yang berilmu tadi mengatakan apa? Apa yang menghalang-halangi antara kamu dan tobat? Maksudnya apa yang menghalang-halangi? Enggak ada yang menghalang-halangi. Kalau tobat silakan. Yang penting terpenuhi syarat-syaratnya. Menunjukkan orang yang berilmu itu jawabannya apa? Bisa menyelamatkan dia sendiri dan bisa menyelamatkan orang lain gitu loh. apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ini Nah, pentingnya yang namanya al-ilmu. Barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kata beliau li annahu laysa tariqan masyru'an. Karena ibadah yang dia tempuh tadi itu walaupun semangat bukan jalan yang syariatkan. Wala yu'addika ilal jannah dan tidak bisa menghantarkan dirimu kepada surga kalau jalannya sudah keliru. Jalan yang selamat adalah apa? Ibadah didasari ikhlas dan mutaba'ah. Naam. Kata beliau wa inna man yu'addika ilan nar hanya saja perbuatanmu tadi itu beribadah menghantarkan kepada api neraka wal a'yadu billah. Hati-hati kalau fikum. Terkadang ibadah nampaknya bagus, tapi kalau tanpa didasari oleh ilmu, justru itu jalan menuju neraka. Seperti orang-orang lebih dakwah dalal, meniatkan ibadah enggak mereka? Meniatkan ibadah kita lihat nanti. Kal bid'ah wal muhdatsat wal khurafat. Seperti contohnya bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan. Antum saksikan orang-orang yang apa? Mengutam kalimat apa? Kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tujuan mereka apa? Ibadah, tapi ada enggak dalilnya? Setiap malam Jumat Kliwon baca Baca kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah seribu kali. Ada dalilnya enggak? Enggak ada dalilnya. Mardud, tertolak amalannya. Paham ya? Kalau ada dalilnya enggak masalah. Seperti apa? Kita pikir setelah salat, ada enggak kalimat tauhid di situ? Ada. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya enggak? Lahul mulku walal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tahlil juga di situ. Tapi ada dalilnya. Tapi pengkhususan tahlilan malam Jumat Kliwon. Paham ya? Seribu kali atau semisalnya enggak ada dalilnya. Paham ya? Atau setelah orang meninggal dunia, hari ke-7, hari ke-100, hari ke-1000, sewanan enggak ada dalilnya. Oleh karena itu ditinggalkan walaupun menurut mereka ibadah, bayangkan. Terkadang dohirnya ibadah ternyata apa? Jalan menuju neraka karena ibadahnya itu tidak dibangun di atas dalil. Sedangkan kaidahnya apa? Al ibadatu tauqifiyatun. Ibadah itu tauqifiyah, dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Rasulullah merintahkan atau tidak? Al-Qur'an mensyariatkan atau enggak? Dilihat lagi ke situ. Barakallahu fikum. Jangan bermodalkan wah ini amalan bagus ini. Yang dibaca ini kan kalimat tauhid katanya. Eh? Afdalu dzikri katanya, afdalnya seafdal-afdalnya dzikir katanya. Naam itu benar, cuman tempatnya ditempatkan pada tempatnya. Jangan sembarangan karena kalau sembarangan enggak ada dalilnya marbut tertolak amalannya itu billah. Allahul musta'an. Sampai-sampai disebutkan oleh para ulama pelaku bid'ah itu sangat sulit untuk taubat. Pelaku bid'ah sangat sulit untuk taubat. Dinasehati biasanya bantah, nolak, bangkang. Contohnya aja antum nasihati taruhlah ketemu orang awam gitu dari ilmu, jauh dari ilmu, antum nasihati. Pak, tahlilan tujuh hari setelah orang meninggal itu enggak ada syaratan, Pak. Siapa bilang ini ibadah ini? Paham ya? Karena mereka kenapa kok sulit? Menganggap ibadah itu, menganggap bid'ah itu ibadah. Ini sulitnya. Sudah menganggap perkara bid'ah itu sebagai ibadah. Kalau sudah menganggap perkara bid'ah sebagai ibadah, sulit untuk antum luruskan. Karena keyakinan dia ibadah. Ini ibadah ini. Nanti kalau sudah seribu hari pun ibadah. Pasang batu nisan katanya. Ngijing bahasa Jawanya. Itu ibadah katanya. Kita katakan sulitnya di sini. Tapi ahlul maksiat, pelaku maksiat jauh lebih mudah tobat. Karena enggak pernah orang bermaksiat itu di ketika dinasihati, "Pak, khamr itu haram, Pak." Tidak. Khamr itu ibadah. Minum khamr itu ibadah, enggak pernah ada seperti itu. Berjudi itu haram, Pak. Enggak, judi itu ibadah kok. Pernah enggak ngomong kayak gitu orang-orang pelaku maksiat? Enggak pernah. Mereka mengakui itu maksiat. Untuk kembali kepada jalan kebenaran lebih mudah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai apa? Disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya Allah taala tidak menerima taubatnya pelaku bid'ah. Maksudnya bagaimana? Tidak memberikan taufik untuk segera taubat. Seringnya itu ngayal dulu, nolak, bantah, bangkang. Paham ya? Lama-lama ya dengan seizin Allah Taala dapat hidayah baru tobat. Tapi kalau nah, secara langsung jarang sekali. Nah, kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Wal muhdatsat perkara-perkara yang baru. Wal khurafat ini hati-hati. Khurafat. Eh, khurafat itu masuk dalamnya tatoyur juga. Eh, hayalan-hayalan. Wah, ini burungnya terbang ke kanan nih. Berarti alamat kebaikan. Ini burungnya kok ke kiri nih. Alamat sial nih enggak berangkat kerja katanya. Allah musta'an. Ini ngapain pagi-pagi kucingnya ngeyang-ngeyang-ngeyang katanya. Kucingnya. Kucing aja jadikan sandaran bayangkan. Akhirnya nggak berangkat kerja dia. Paham ya? Seperti itu, hati-hati itu khurafat. Tatoyur haram hukumnya. Nah, barakallahu fikum. Tatoyur itu dengan burung, tapi walaupun selain burung, kalau digunakan untuk menentukan nasibnya masuk dalam kategori apa? Tatoyur. Hati-hati barakallahu fikum. Nah, Kata beliau, walau ijtahatta al-laila wan nahara fa anta tasiru ila nar Allahumma stan. walaupun engkau bersungguh-sungguh siang dan malam engkau berjalan menuju ke neraka kenapa amalan bid'ah yang kamu lakukan amalan kesyirikan yang kalian kerjakan gitu loh jadi antum jangan tertarik dengan apa dengan lafaz yang sangat bagus yang mereka ucapkan la ilaha illallah katanya paham ya itu memang bagus tapi letakkan pada tempatnya Jangan apa dikit-dikit langsung tahlilan. Eh, tujuh hari orang meninggal tahlilan. Seratus hari setelahnya tahlilan juga. Paham ya? Seribu hari setelah orang meninggal tahlilan juga. Setiap hari itu kita tahlilan sebenarnya. Sebenarnya tiap hari kita tahlilan. Habis sholat wajib kita berzikir ada tahlilnya situ. Ada kalimat la ilaha illallah. Disyariatkan itu, tapi membatasi lima ribu kali, seribu kali setiap malam Jumat Kliwon. Eh, setiap malam eh, Selasa Legi misalkan, itu enggak ada dalilnya. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Amat tariqu alladhi yu'addi ila jannati fa huwa majabir rasul." Sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Adapun jalan yang bisa menghantarkan dirimu ke surga adalah yang datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa itu? Kita lihat ayatnya. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman. Ayat ini Sebenarnya ada kisahnya, yaitu kisahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah menggariskan di hadapan Abdullah bin Mas'ud dengan suatu garis. Garis lurus digaris oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah garis garis lurus tadi itu, di samping kanan samping kiri ada garis-garis lain. Yang garis tersebut masing-masing garis ada setan menyeru kepadanya. Menyeru kepada kesesatan. Barulah Rasulullah membacakan ayat yang mulia ini wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Masyaallah. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Jalan yang lurus ikutilah. Jalan al-haq, jalan Al-Qur'an dan as-sunnah. Al-jama'atu mawafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun kamu seorang diri. Sendirian enggak masalah dianggap asing nggak masalah, eh, dianggap orang yang tidak apa, tidak jelas biarin. Paham ya? Padahal kita ini jelas-jelas, jelas-jelas mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pun masih dianggap nggak jelas karena mereka. Allah musta'an. Itu nggak perlu khawatir ya, nggak perlu minder, nggak perlu takut. Eh? Wah, nggak enak Ustaz di kampung Ustaz. Lah kenapa? Anak ini sendirian, berpegang teguh dengan As-Sunnah katanya. Yang lainnya, yang lainnya mereka tuh suka tahlilan suka ini suka itu kita dibilang apa dibilang nggak normal kita dibilang dibilang bukan orang katanya macam-macam eh, ajakan-ajakan macam-macam sabar sabar ya ingat-ingat patokannya kalanya siapa Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dinukilkan oleh al Imam al Khatib al Baghdadi dalam kitab al Faqih wal Mutafakih apa al Jamaatu mawafaqal haqqa wa in kunta wahdak enggak usah khawatir sudah Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kamu seorang diri. Jadi nggak perlu banyak orang, gerudukan itu nggak perlu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi apa? Sendiri tapi di atas al-haq itu dikatakan jamaah. Apakah ada orang jamaah harus banyak orang? Nggak ada orang salat Jumat jamaah aja dua orang. Dua orang dikatakan jamaah, ya enggak? Nah, maksudnya bagaimana? Jamaah itu tolak ukurnya bukan banyaknya peserta. Ya? bukan banyaknya orang satu orang, dua orang pun kalau istiqamah di atas Al-Qur'an dan Sunnah dikatakan jamaah. Eh. Ayatnya bagus sekali ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subul dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang bercabang tadi itu. Kenapa? Fatafarraqu bikum an ini Niscaya kalau kamu mengikuti jalan-jalan yang berseberangan tadi, jalan yang bengkok tadi itu, nam akan apa? Akan bercerai-berai dari jalan yang lurus tadi. Allahumma musta'an. Jalan yang lurus adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Ikhwani fi din azza wa jalla, kita lihat lagi. Kata beliau, Allah subhanahu lam yakilna ila anfusina la ila taqlidi fulan wa fulan." Masyaallah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebankan kita. Nah, barakallahu fikum bersandar kepada diri kita. Enggak pernah dibebankan tapi kita bersandar kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan apa? kemampuan yang Allah telah berikan kepada kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Berikutnya wala ila taqlili fulan wa fulan. Dan juga tidak dibebankan untuk taklid. Jangan suka taklid kepada fulan atau alan. Taklid itu mengekor, membabi buta. Kalau ustaznya bilang A langsung diikuti A. Ustaznya bilang B, B. Paham ya? Nah barakallahu fikum, itu enggak benar. Dilihat lagi. Yang dia sampaikan itu Al-Qur'an was sunnah atau bukan? Yang dia sampaikan itu al-haq atau bukan? Jangan langsung sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Tidak melihat apakah itu al-haq atau bukan, jangan. Dilihat dulu. Nah barakallahu fikum, taklid adalah haram. Taqliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili. Disebutkan oleh Imam Al-Amriti, Al-Imam Al-Amriti rahimahullah dalam Nah, barakallahu fikum mandumah al-waraqat disebutkan di sana mengenai definisi taklid. Takliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis Taklid menurut kami kata beliau adalah menerima ucapan orang yang berkata orang yang berkata tersebut tanpa nyebutan hujjah bagi orang yang bertanya. Ditanya misalkan bagaimana Ustaz ini hukumnya? Boleh enggak masalah maslahat katanya. Paham ya? Ini bagaimana status hukumnya haram, enggak boleh tanpa penyebutan dalil wala syai'. Eh, bermudah-mudahan membolehkan, mengharamkan, itu hati-hati. Hujjah dalil itu kita tuntut. Paham ya? Nah, oleh karena itu ketika orang Yahud dan Nasara sudah kali ucapan berkali-kali ya, orang Yahud dan Nasara ketika mereka mengatakan surga milik kami katanya. Orang Yahud mengatakan surga milik kami. Nah, enggak ada yang surga kecuali orang Yahud dan Nasara. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tilka amaniyuhum. Itu sekedar angan-angan mereka. Orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara mereka mengatakan la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Itu ya. Nah, tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahud atau orang Nasara. Apa kata Allah Taala? Tilka amaniyuhum. Itu sekedar angan-angan mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. ayatnya. Qul hatu burhanakum in kuntum Datangkanlah argumen kalian, bukti kalian, dalil kalian kalau kalian jujur. Jadi kalau sekedar ucapan kita perlu dalil lagi. Ini bagaimana hukumnya? Haram. Dalilnya mana? Qala Allah, qala Rasul. Dalil itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tenang kalau sudah dapat dalil. Nah, para barakallahu fiikum. Kita lihat. Kata beliau, awalil istihsanat an-nafsiyah. Ini juga keliru. Eh, jangan Allah Taala tidak pernah membebankan kepada kita semuanya untuk bersandar kepada istihsanat. Istihsanat itu anggapan-anggapan baik atau bagus, tapi menurut dirinya. Paham ya? Jangan-jangan bagus ini kalau kita lakukan. Jangan-jangan bagus ini kalau kita kerjakan. Jangan-jangan ini eh, nanti menarik perhatian kalau kita laksanakan. Bukan ke situ arahnya. Lafaz jangan-jangan itu hindari. Paham ya? Karena apa? Istihsanat anggapan-anggapan bagus kalau berseberangan dengan dalil itu hukumnya adalah haram. Paham ya? Upayakan kita itu mengukur suatu perbuatan dikatakan al-haq atau tidak al-haq itu dengan dalil. Paham ya? Dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau ada orang yang ngomong, ahlu sunnah itu dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil, pusing kepalanya kita katakan sebenarnya nah barakallahu fikum justru seharusnya orang tersebut segera kembali berjalannya benar. Kenapa? dalil itu adalah apa? Pusat. Paham ya? Pusatnya di dalil itu. Kebenaran itu ukurannya dalil tadi itu. Jadi kalau cuma dikatakan dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil, kita nggak mengharuskan dia hafal dalil saat itu. Tapi yang disampaikan upayakan ada dalilnya. Antum berdakwah di masyarakat, orang awam, orang kampung, antum dakwahi ini tauhid, ini syirik, dalilnya ini, dalilnya itu. Apakah antum nyuruh mereka menghafal dalil? Tidak, tapi yang antum sampaikan itu ada dalilnya. Dah itu aja. Kalau mereka mau menghafal alhamdulillah, pahamnya. Kalau belum menghafal tapi yang kita sampaikan selamat. Yang kita sampaikan itu ada dalilnya. Yang kita sampaikan adalah apa? Adalah kalau fikum ilmu syar'i yang sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lanjutkan lagi. Wa inna masyara'a lana tariqan mustaqiman huwa madzabihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja yang telah disyariatkan kepada kita adalah jalan yang lurus yaitu jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa alaika an talzam hadat tariq, masyaallah. Wajib atasmu untuk memegang berpegang teguh dengan jalan ini, jalan Al-Qur'an dan As-Sunnah, jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadis mengenai apa? Iftirakul ummah, bercerai-berainya umat, berpecah belah menjadi berapa? Kata Rasulullah SAW, wa tataftariku hadil ummah nam ila salatan wasab'ina firqah. Dan umatku ini akan bercerai-berai, berpecah belah menjadi 73 golongan. kuluhum finnar. Golongan-golongan itu tadi semuanya berhak mendapatkan ancaman neraka illa wahidah, kecuali satu. Rasulullah ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa satu tersebut ya Rasulullah? Dalam riwayat al-jamaah. Satu tersebut adalah al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ingat-ingat tadi. Al-jamaah mawafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri. Disebutkan dalam riwayat yang lain, siapa mereka itu ya Rasulullah? Man kana mislu ma alaihi al yawma wa ashabi. Mereka itu adalah orang-orang yang seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Itulah dikatakan jamaah yang selamat dari apa? Dari api neraka. Nah, dikenal dengan At-Taifatul Mansurah, al firqatul Nadiyah, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum. Jadi antum jangan tertipu ya. Slogan, tulisan di jaket, jaket warna hitam belakangnya aswaja. Nah, jangan tertipu. Amalannya buktikan, tunjukkan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti kalian kalau kalian itu jujur. Dalilnya mana? Eh, mana amalannya? Jangan sekedar slogan di jaket hitam kemudian aswaja ahlu sunnah wal jamaah. Hati-hati. Paham ya? Nah, karena kalau sekedar penamaan itu enggak merusak apa tidak akan mengubah hakikatnya. Hakikatnya jadi patokan. Paham ya? Nah, kalau cuman gitu masing-masing orang ngaku, banyak ya, mengaku ahlu sunnah, mengaku sunni, mengaku, mengaku salafi, tapi pengakuan itu harus dicek ulang lagi. Sesuai dengan amalan yang dia lakukan atau tidak. Sebutkan dalam pantun, kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tukiru lahum bidzaka. Setiap orang dia mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila. Paham ya? Setiap orang ngaku, anak cinta Laila, anak senang sama Laila. Laila yang mana? Laila, Laila. Paham ya? Ternyata apa? Tapi Laila sendiri enggak mengakuinya. Ini orang ngaku-ngaku anak cinta Laila, senang sama Laila. Laila sendiri enggak mengakuinya. Maksudnya apa? Setiap orang mengaku dirinya ahlus sunnah, sedangkan ahlus sunnah sendiri enggak mengakuinya. Kenapa kok enggak mengakui? Karena dia enggak mengamalkan. Sekedar slogan ucapan saja bandul kunci. Paham ya? Salafi, Sunni atau di kaos jaket Salafi Sunni itu enggak mengubah hakikatnya. Hakikatnya itu yang kita telusuri. Kalau benar-benar mengaku Sunni Salafi, Sunni karena mengikuti apa? As-Sunnah. Salafi karena mengikuti jejaknya generasi para salafun saleh, mengikuti jejak generasi para pendahulu yang saleh. Siapa para pendahulu kita yang saleh? Siapa? Para sahabat, tabi'in, dan asbab tabi'in yang mereka digelari dengan apa? Al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi yang diberikan keutamaan. Khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi para sahabat atau Rasulullah. Kemudian yang setelah mereka siapa? Tabi'in. Kemudian setelah mereka siapa? asbab tabi'in. Itu namanya para salaf. Jadi kalau mengaku sunni salafi, ucapkan yakini amalkan qaulan wa amalan wa i'tiqadan ucapan amalan keyakinan jelas paham itu ya jangan sekedar slogan nah barakallahu fikum Allah musta'an di mobil tempel stiker eh, di motor stiker juga gelas pun enggak kalah juga badul kunci enggak kalah juga paham ya enam kaos enggak kalah jaket juga kalah semua serba stiker dan slogan contohnya pak RI misalkan Allah musta'an hati-hati Jangan tertarik dengan apa slogan-slogan yang ada, harus ada buktinya, bukan sekedar pengakuan saja. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Fa innahu yu'addika ilal jannati qat'an." Karena kalau kamu berpegang teguh dengan jalan yang lurus ini, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pasti kamu akan masuk surga. Pasti kamu akan masuk surga. Setiap orang pasti mau masuk surga. Tapi jalan menuju surga itu enggak mudah. Paham ya? Jalan menuju surga itu harus butuh perjuangan dan pengorbanan. Hudzibatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang orang itu kadang enggak senang, enggak suka. Harus belajar, harus sholat lima waktu, ya enggak? Harus meluangkan waktunya untuk apa? Beribadah. Berat bagi manusia. Itulah jalan menuju surga. Naam barakallahu fikum. Harus terkadang di kampung diasingkan di kampung dianggap orang asing, dianggap orang yang pemahamannya sesat, itu semuanya perlu kita sabar di dalamnya. Nah, kita lihat sini. Amma ma khalafa ma rasul fa innahu yu'addika ila an-nar fatrukhu. Masyaallah. Adapun yang berseberangan menyelisih apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menghantarkan dirimu kepada neraka fatrukhu. Maka tinggalkanlah. Jadi upayakan kita semuanya mampu untuk meninggalkan semua jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada apa? Neraka jahanam wal'iyadzubillah. Kita dianggap asing tidak masalah. Ingat nasihat yang sudah kami sebutkan berkali-kali. Asing di hadapan manusia itu tidak masalah, tapi jangan asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang asing. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatubanil ghuraba. Agama Islam itu berawal, bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Beruntunglah orang-orang yang asing. Orang-orang yang asing beruntung karena asingnya dia karena mengikuti apa? Asingnya dia karena mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafun saleh. Nasallahu alaihi wasallam. rabbil alamin.